Ini terjemahan yang tepat memberikan kecukupan, Yugen, yugeni. Kalau kaya ya kalau diterjemahkan dengan kekayaan kurang tepat ya. Allah akan memberikan kecukupan pada mereka. Yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas pemberiannya dan alim Allah maha mengetahui. Lihat ikhwan fillah. Ini pernikahan. Antum tahu pernikahan ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Alangkah indahnya kalau anak-anak muda tahu tentang indahnya pernikahan. Ya. Maksudnya anak-anak muda yang sudah siap menikah. Dan alangkah indahnya kalau orang-orang tua tahu bagaimana anaknya bercinta dengan cinta yang halal ya berkasih sayang dengan kasih sayang halal berhubungan dengan hubungan yang halal keberkahan turun bahkan kalau ini dirasakan atau dipraktekkan secara luas secara umum oleh masyarakat Islam ini banyak hal yang bisa kita rasakan manfaatnya keberkahannya ya keberkahan di sana sini, kemudian perzinahan juga tidak ada dengan pernikahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. <clears throat> Saya akan bacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Lam yura." Kata Rasul lihat, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Subhanallah. Kata Rasul, tidak ada bandingannya. Kata Rasul, tidak pernah dilihat bagi dua orang yang bercinta seperti keadaan keduanya setelah nikah. Ini kata Rasulullah SAW. Percintaan yang halal. Kata Rasul, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Seperti pernikahan. Ya. Orang setelah menikah ini ikhwan villa ini betul-betul cintanya cinta yang suci, cinta yang tulus, ya. Cinta yang uh, hakiki. Tapi kalau belum nikah, semuanya dibangun di atas kerusakan. Di atas kerusakan, di atas gombal, di atas palsu, kepalsuan dan seterusnya. Ya. Yeah. Nah ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang ingin Anda sampaikan di sini tentang bagaimana keadaan eh, salah satu sahabat yang miskin tapi menikah. Ya, yang miskin tapi menikah. Ada pelajaran yang sangat menarik yang insyaallah taala akan kita tahu setelah Anda bacakan hadis ini. Ya. Ini menunjukkan perhatian e, para sahabat atau di zaman Rasul tentang masalah ini, masalah pernikahan. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadisnya dari Sahal bin Sa'ad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anna mra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, jitu li laka nafsi." Ya Rasulullah, aku datang kepada Anda untuk menghibahkan diriku. Ini kekhususan Rasul ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang wanita, sahabiat, datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku e, kepada Anda. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه Maka Rasul pun alaihi salatu wasalam melihat kepada wanita tersebut, kemudian Rasul pandang dari atas ke bawah. Rasul lihat ya. Kemudian setelah Rasul lihat, Rasul menundukkan apa? pandangannya. Suma to'a ra'sahu menundukkan eh, kepalanya. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Kata Sahal bin Sa'ad. Ketika wanita itu melihat Rasulullah SAW tidak memutuskan perkaranya, wanita ini duduk jalasan. Duduk. Faqama rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah kejadian itu berdirilah salah satu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata sahabat itu? Ay Rasulullah, in lam takun laka biha haja fazawijniha Ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hasrat kepada wanita ini, boleh dong nikahkan aku dengannya. Fazawijniha. Fakal maka Rasulullah SAW berkata, Hal indaka min syai' Apakah anda miliki sesuatu? Artinya apakah punya mahar? Ya. Kal, kata uh, sahabat itu, La, Wallahi ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Saya tidak punya mahar. Kata Rasul, "Izhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'a." Kalau gitu kata Rasul, pergi ke keluarga Anda pulang, kemudian lihat cari apakah Anda mendapatkan sesuatu atau sesuatu yang bisa dijadikan apa? mahar. Fadzahaba thumma raja'a. Kemudian dia pun pergi artinya kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya, terus kembali ke Rasulullah SAW. Faqal setelah kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'a." Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu pun. Qal Rasul berkata, "Unzur walau khataman min hadid." Lihat. Lihat kembali lagi ke rumah, ya. Lihat. Walaupun khatam, cincin dari apa? Besi. Cincin dari besi. Fadhahaba thumma raja. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan setelah itu pulang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal dan dia berkata, "La wallahi ya Rasulullah walau khataman min hadid, walakin hadha izari." Setelah bertemu sama Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, saya sudah pulang ke rumah, saya tidak mendapatkan apa-apa walaupun cincin dari besi saya enggak punya. Enggak ada. Cincin dari besi kan murah sekali kan ikhwan ya. Itu pun enggak ada. Ya. Walakin hadza izar ya kan tapi ini saya punya eh, kain ya Rasul, izar. Kemudian Rasul berkata, "Ma tasna'u bi izarik in labistahu lam yakun 'alayha minhu syai' wa in labisathu lam yakun 'alayka minhu syai'." Apa yang diperbuat Apa yang bisa diperbuat dengan kainmu kata Rasulullah SAW? Karena kainnya setengah. Ya. Kalau anda pakai, maka wanita itu nggak akan pakai. Kalau dia memakainya, anda akan nggak akan pakai. Cuma punya satu, kan gitu. Kemudian apa ikhwan fillah fajala sarrajulu hatta tala majlisuhu, thumma qam. Maka laki-laki itu duduk Sahabat itu duduk. Lama duduknya. Ya kan? Mikir. Ya enggak ada jalan keluar ya kan? Lama sampai duduknya, thumma kemudian dia bangkit. Kemudian faraahu Rasulullah SAW walliyan. Fa'amara bi fadu'iya. Falamma ja'a madza ma'aka minal Qur'an? Setelah orang itu berpaling, Rasul melihatnya, Rasul panggil lagi. Rasul panggil, Ketika datang, ditanya sama Rasulullah SAW, Mada ma'akim al-Quran? Anda punya hafalan Quran tidak? Ini kata Rasulullah SAW. Anda punya hafalan Quran tidak? Mada ma'akim al-Quran? Kemudian, dalam hadis ini, dia berkata, Qal, ma'i suratu kada wa suratu kada. Saya punya surat ini dan surat itu. Artinya saya hafal surat ini dan surat, dia sebutkan surat-suratnya. Ini menunjukkan Hafalan Quran itu ikhwan fillah itu harus di dada ya. Jadi misalnya antum hafal Quran ya surat apa? Surat An-Naba misalkan. Harus betul-betul hafal mungkin. Para sahabat kalau hafal Quran itu mungkin. Bukan lihat di mushaf, enggak. Rasul bertanya, lihat kemungkinan sahabat itu, "Ataqra'uhunna 'ala an dhahri qalbik?" Apakah Anda hafal? Kata dia, "Na'am." Kata Rasul, "Izhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu silakan pergi. Aku nikahkan Anda dengan wanita tersebut dengan mahar apa yang Anda miliki dari hafalan Al-Qur'anul Karim. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. <clears throat> ya. Jadi dari sini kita mengetahui ikhwan fillah bahwa siapa di antara ikhwah ya, yang belum menikah ya, atau yang mau cari pasangan, pasangan itu jangan takut-takut. Lihat para sahabat punya jiwa yang mental yang kuat, walaupun miskin. Ya, baik di antara kita, aduh saya nggak belum mampu ya kan gitu menikah. Dah. Miskin itu sesuatu yang nisbi, ya tidak. Sekarang miskin, bisa jadi besok kaya. Betul tidak? Yang kaya bisa jadi besok miskin. Ya. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaih suatu wassalam dari kita semua adalah ikhtiar, doa. Doa. Di setiap ikhwan yang uh, sudah merasa, oh saya kalau nggak nikah ini takut terjerumus pada perbuatan zina. Maka kasus hadis ini dibawa ke sini. Boleh bagi seorang yang miskin, yang seadanya, kalau dia khawatir kalau nggak nikah masuk kepada perbuatan zina, nikah. Bismillah biiznillah. Eh. Lihat kata Allah, kunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Kalau mereka kata Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin, Allah akan berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia yang Allah berikan pada mereka. Sekali lagi karena miskin dan kaya itu sesuatu yang nisbi. Pikiran atau pandangan umat Islam hendaknya seperti ini. Pandangannya harus disejajarkan, disesuaikan dengan pandangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak bertanya kamu punya gedung berapa? Kalau mau nikah harus punya gedung dulu, kan itu. Buat nanti walimahannya bagaimana? Waduh, ngeri sekarang. Walimahan miliaran. La haula wala quwata illa billah. Walimahan ratusan juta. Itu banyak orang yang miskin kelaparan, akhi asan buat yang miskin kelaparan. Ya. Yeah. Kemudian sehingga apa? model kehidupan seperti ini. Orang yang seadanya yang mau berkah itu di kalau bahasa kitanya ejek ya, masa miskin menikah nah ya akhi untuk menggapai keberkahan untuk menggapai keberkahan itu lakukan kalau jauh kalau misalkan dikhawatirkan miskin kita berdoa pada Allah kemudian ikhtiar seperti yang saya katakan Ikhwan Fillah bahwa miskin, kaya sesuatu yang nisbi. Sekali lagi, bisa seseorang sekarang kaya, bisa besok miskin. Sekarang miskin, bisa besok kaya. Yang penting apa? Usaha. Ini sengaja anak begini karena banyak anak muda. Ya kan? Yang belum menikah. Ya, sebagiannya saya lihat, sebagian murid anak yang lihat sudah mampu, sudah kerja. Ya, ada yang senyum juga. Udah kerja, tapi nggak mau nikah-nikah. Padahal godaannya banyak. Tidurnya nggak nyenyak. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Bismillah nikah. Aina. Lihat sahabat, mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana mencari tipe wanita yang bagus untuk dinikahi. Bismillah. Dan juga untuk wanitanya tipe laki-laki yang cocok untuk nikah ini bagaimana? Hah? Yang tercela itu adalah ketika sudah menikah, kerjaan kita tidur, makan, tidur, makan, berhubungan sama istri, kemudian habis itu duduk melamun. Nah, ini yang nggak benar. Tapi kalau nikah tanggung jawab ya, tanggung jawab dia kerja banting tulang, peras keringat, ini yang nggak dicela. Nanti ketika antum kerja seperti itu, istri akan lihat, oh masya Allah suami saya ya gagah, betul-betul luar biasa. Bahkan kalau mendapat istri yang soleha, dia berani berkata begini, kue suamiku seperti wanita-wanita salaf saya lebih kuat menahan lapar daripada terkena api neraka. Dia berani seperti itu. Istri yang soleha itu nggak bangga hanya dengan dompet yang tebal saja, enggak. Kalau dompet tebal, abang sayang. Padahal isinya kertas. <laughs> ya. Kalau dompetnya ini tipis, Waduh, nggak benar nih katanya. Dah. Jadi kalau wanita yang soleha, anta wahai suamiku saya doakan. anda terus kerja, saya dukung. Usaha terus, kan itu. Usaha semampu anda, tapi yang halal. Saya nggak kuat nanti kalau anda masukkan sesuatu yang haram pada diri saya. Karena Rasul berkata apa? kullu lahmin nabat an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang muncul dari sesuatu yang haram maka lebih layak untuk dilahap dengan api neraka. Walaikumsalam. Sekali lagi, jangan takut. Lihat sahabat ini. Sahabat ini. Rani sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau nggak punya hajat nikahkan dengan saya. Padahal nggak punya apa-apa. Ya tidak. Tapi usaha. Nggak ada sahabat yang malas, nggak ada. Usaha, berusaha. Nah, ini. Sekali lagi, yang nggak benar itu kalau sudah nikah, kerjaannya cuma makan, tidur, gaulin istri. Wah ini asalnya dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ya tidak? Habis itu kasar lagi sama istrinya. Lebih parah lagi. Eh? Nah, ini. Jadi ikhwani wa khati rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis ya, di saya, saya nukil juga, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dan Nasa'i Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salasatun haqqun 'ala Allah 'aunuhum." Ada tiga jenis manusia yang Allah berjanji pasti menolong mereka. Yang pertama kata Rasul al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatabul ladzi yuridul ada. Budak yang berusaha untuk menunaikan uh, untuk menebus dirinya. Kemudian wan nakihu yuridul asas. Orang yang ingin menikah, yang dia punya keinginan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ini pasti Allah Subhanahu wa taala tolong. Dan Allah berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Di <clears throat> ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ini e, pernikahannya. Dan seperti yang anak katakan tadi, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada anak muda, Hadisnya sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu nikah, maka menikahlah. Apa yang dimaksud dengan kemampuan dalam menikah? Ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Tentang maksud dari kemampuan dalam menikah untuk anak-anak muda ya. Yang pertama mahar. Kemampuan memberi mahar. Yang kedua nafkah. Kemampuan ngasih nafkah. Yang ketiga asukna. Kemampuan untuk memberi tempat tinggal. Dan ini Allah sebutkan semua dalam Al-Quran. Ya. Tentang mahar, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang keempat. Allah berfirman wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Kata Allah, berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kau nikahi sebagai suatu kewajiban. Kasih mahar ini wajib. Dari sini kita tahu bahwa apa yang dipegang oleh wanita, oleh istri dari mahar ini hak dirinya. Walinya, orang tuanya atau suaminya tidak berhak ngotak-ngatik itu mahar. Karena apa? Itu kewajiban yang sudah harus kita bayarkan, tunaikan. Kalau salah satu di antara kita nikahi istri, nikahi wanita, jangan sebagian kita ngasih mahar misalkan 20 gram emas. Atau berapa gram? Maunya berapa gram? Ahwat mau berapa gram kalau ada yang nikah? Ya? <laughs> ya. Ditanya Misalkan ngasih 10 gram emas misalkan ya. 10 gram. Dikasih mahar 10 gram. Kemudian setelah menikah Suaminya bilang, itu mahar eh, buat makan, ayo. Ya, buat nafkahi anak tuh, boleh nggak? Nggak boleh. Itu hak milik istri. Dan kalau salah satu di antara kita ngambil itu mahar, wajib dikembalikan. Utang namanya. Untuk istri. Dan ini sebuah kewajiban. Allah katakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, sebuah kewajiban. Berikan mahar kepada e, istri sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, an-nafaqah, nafkah. Ya, nafkah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Ayatnya sering kita dengar nih. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Laki-laki itu kata Allah pemimpin atas wanita. Nah, ini lihat, laki-laki pemimpin atas wanita, jangan dibalik. Sekarang kebalik orang sekarang. Wanita pemimpin laki-laki. Ya. Segala urusan ditanggung sama wanita sekarang. Ngadepin orang pun wanita sekarang. <laughs> Ini kebalik. Ya, jangan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Apa kata Allah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd? Karena sebagiannya Allah angkat derajatnya Allah utamakan sebagian di atas yang lainnya. Kemudian Allah katakan, "Wa bima anfaqu min amwalihim." Karena nafkah yang mereka nafkahkan kepada mereka, pada istri-istri dari harta mereka. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah bahwa nafkah ya itu wajib. Kalau sudah mampu ngasih nafkah, Ah, itu nikah. Dan nafkahnya jangan mikir eh, susah-susah. Dan nafkah itu perlu diketahui dalam fikih Islami macam-macam. Ada nafkah yang musir, nafkah orang yang kaya, nafkah mutawasid, nafkah orang yang sedang, nafkah yang mu'sir, nafkah orang yang susah. Itu ada. Ya. Jadi orang miskin pun ada kesempatan buat nikah. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta, dia menafkahkan sesuai dengan keluasan yang Allah berikan pada dia. Wa man qudira alaihi rizku. siapa yang rizkinya itu Allah sempitkan, apa yang dilakukan? Apa yang Allah perintahkan? yunfik mimma atahu Allah. Dia hendaknya menafkahkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi nggak dipaksa. Misalkan ini kan kembali ke uruf. Kembalinya kemana? Uruf. Nafkah itu sekali lagi dibagi ada nafkahnya orang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ya. Ada yang di bawah UMR. <laughs> ya. Kalau saya tanya kalau yang UMR itu termasuk sedang apa miskin? Yang pas UMR. Ya? Ada ikhtilaf enggak ini? <laughs> Ya. ada yang sedang, ada yang miskin dan seterusnya. Ya? Ya. Misalkan nafkah orang kaya di sini 10 juta misalkan. Nafkah orang sedang yang sedang itu 5 juta. Ada nafkah orang miskin eh, satu juta atau berapa gitu kan? Eh, dua juta misalkan. Ya. Nah, itu ketika antum tahu masyarakat ini biasanya ngasih nafkah ke para wanita yang puja, sudah punya istri yang sedangnya 5 juta. Maka bagi kemampuan kita yang sedang-sedang misalkan itu kasih 5 juta. Itu nafkah. Orang yang nggak mampu berapa? 1 juta sekian misalkan. Kasih 1 juta sekian. Nah itu. Ya. Dan ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan karena ini sesuatu yang sebenarnya kurang bagus, kurang baik ya buat laki-laki. Ya. Bukan anak ngajarin nggak benar nih buat umahat ya. Buat ibu-ibu dan seterusnya. Karena itu untuk kemaslahatan. Nafkah itu yang megang siapa? Suami. Wajib ngasih istri kan? Wajib ngasih istri. Wajib nafkahnya dikembalikan sesuai dengan kemampuan suami. Ya. Yang antum harus pahami adalah seorang suami wajib hanya sekedar ngasih nafkah. Bukan memberikan semua hartanya yang dia dapatkan satu bulan. Paham tidak? Ya. Yeah. Misalkan antum gaji 10 juta satu bulan. Nafkah yang harus diberikan sama istri 5 juta. Antum kasih 10 juta semuanya atau 5 juta? Ya. 5 juta kasih. 5 jutanya lagi disimpan. Ya kan? Disimpan. Karena apa, akhi? Karena laki-laki ini banyak kebutuhan. Laki-laki banyak kebutuhan ada ibu, masih ada ayah, ada keluarga, ada ponakan, ada keperluan-keperluan yang mendadak. Ya. Kalau ibu sakit, ibu butuh biaya, kita ngambil dari nafkah kita ke istri? Kan bukan. Jadi coba bayangkan, beberapa rumah tangga cekcok gara-gara ini. Ya, Ketika dapat gaji diserahkan semua sama istri. Ketika ibunya yang butuh pertolongannya, butuh baktinya, butuh sakit atau keperluan mendadak, dia bilang ke istrinya, saya minta fulus buat bantu istri, tidak bisa. Eh? Ini milik saya. Ini ini yang terjadi apa? Cekcokan seperti ini. Oleh karena itu ikhwan nah, kita harus paham masalah ini. Karena sebagian kita maklum ini sudah umum kayaknya. E, semua diserahkan ke istri. Ya. Ini yang harus kita pahami. <clears throat> Jadi e, kemampuan yang kedua tentang apa? Nafkah. Tentang nafkah. Tapi kalau misalkan antum dapat istri yang pengertian, dapat istri yang solehah, insya Allah enggak. Malah ibu sakit ya, ayo kita sana kita bantu. Oh, Masya Allah kalau ini. Tapi tidak semuanya kan? Tidak semuanya dapat istri yang seperti ini. Yang ketiga, ikhwan itulah asukna. Asukna. Asukna ini adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi kemampuan e, menikah bagi anak atau ikhwan itu tempat tinggal. Apakah tempat tinggal yang dimaksud itu harus punya rumah? Tidak. Walaupun ngontrak. Ngontrak kan rumah sendiri. Dan perlu diketahui bahwa kita di, dunia ini semua e, ngontrak semua kan? Karena bukan rumah kita. Setelah kita mati kita tinggalkan. Ya. Yeah. Baik. <clears throat> Allah berfirman di surat at tolak ayat yang ke-6 ya askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Mi wujdikum menurut kemampuan kamu, menurut kemampuan kamu. Ya. Jadi ini ikhwanifillah tiga hal ya makna dari ba'ah Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata, fal yatazawad. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya apa? Maka hendaknya dia menikah. Pembahasan yang akan kita bahas, ikhwanifillah pada <clears throat> pertemuan ini, ya, karena kita singkat saja bahas eh, di siang hari ini, tentang masalah pernikahan eh, adalah masalah memilih calon istri dan calon suami. Ini penting sekali ya. Eh, untuk mudahnya sebagai nanti antum ingat-ingat, saya akan ambil eh, intinya dari buku ini. Anda lihat di rumah ada buku kayaknya bagus sekali buat yang nggak bisa bahasa Arab kan? Ada buku terjemahan Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah. Ini ada buku judulnya Sejak Memilih, Meminang hingga Menikah. Ya, dicetak sama Ibnu Umar. Mudah dikantongin kan. Kalau lupa baca lagi. <laughs> ya, lupa baca lagi. Air. Ya. Jadi bagaimana laki-laki memilih pasangan istri yang baik? Bagaimana wanita memilih pasangan suami yang baik? Kan kita menikah itu harus sungguh-sungguh punya cita-cita luhur dengan menikah itu. Bukan hanya coba-coba nikah ini. Ya, bukan hanya main-main. Juga bukan seperti nikah mut'ahnya kaum Syiah. Tahu kaum Syiah? Tahu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu diharamkan. Langsung lewat lisan Rasulullah SAW. Dan yang hadis yang meriwayatkannya anehnya adalah Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib, "Naha Rasulullah SAW an mut'atin nisa amul khaybar." Ya. Rasulullah SAW itu melarang nikah mut'ah, memutahi wanita di perang Khaybar. Eh, Yauma Khaybar. Ya, nah, itu. Langsung Ali bin Abi Thalib. Nikah mut'ah itu Ya, Anda pernah bertanya langsung kepada salah satu wanita itu oh, orang Syiah juga ternyata. Saya bilang, "Gimana nikahnya waktu nikah mut'ah?" Dia cerita, "Nikahnya, Pak, itu cuma salaman doang, kemudian tidak ada mahar, nggak ada wali. Kemudian cuma ya perjanjian beberapa lama selesai." Coba bayangkan. Sama nggak dengan zina? Nauzubillah. Nah, adapun pernikahan dalam Islam Pernikahan dalam Islam ini pernikahan yang panjang. Ya. Sampai kalau bisa sampai mati. Kan itu. Oleh karena itu ikhwan untuk mengarungi perjalanan yang panjang ini butuh kita sangat teliti dengan calon yang akan dinikahi. Baik itu wanitanya atau laki-lakinya. Ya. Ini baik buat kajian remaja, juga bagi orang tua yang punya anak kan. <clears throat> Di buku ini ada judul namanya kriteria calon istri. Ini buat laki-laki dulu nih. Cari istri itu bagaimana? Kan gitu. Yang pertama di sini disebutkan cari istri itu yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya. Anak muda catat semua. Ya. Cari yang memiliki din, agama dan akhlak yang baik. Baik. <clears throat> Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang uh, sahih riwayat Bukhari Muslim, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu biasanya dinikahi karena empat perkara. Kata Rasulullah SAW. Biasanya man, manusia, laki-laki nikahi wanita karena empat perkara. Dan ini mubah-mubah saja. Yang pertama, kata Rasul, lima liha karena hartanya. Ada laki-laki lihat wanita, hartanya banyak. Wah saya mau nih karena hartanya banyak, nikah. Ada. Ya. Yang kedua, wali hasabiha karena keturunannya. Lihat keturunannya baik-baik, dia nggak lihat apa-apa dah nikah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ada laki-laki lihat wanita, milihnya, kalau saya nggak mau kecuali yang cantik. Kan gitu. Kemudian yang keempat, wali diniha. Karena apa? Dinnya. Karena agamanya, karena ketaatannya. Terus kata Rasul, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Kata Rasul, "Pilihlah" kata Rasul, "Pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan beruntung." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah SAW menekankan kita pilih dari wanita itu yang memiliki kelebihan dari sisi agamanya. Bukan berarti kalau ada kelebihan yang lain nggak boleh. Maksudnya gini. Maksudnya kalau ada wanita ya. Wanita. Kemudian dia punya harta. Satunya agama. Biasa-biasa saja hartanya. Satu wanita ini eh, agamanya bagus. Eh, hartanya biasa saja. Juga kecantikannya biasa. Satu lebih, tapi agamanya nggak ada. Anda pilih yang mana? Ya, bingung nih. <laughs> bingung ya? Ya. Fadfar bidzatid din, cari yang agamanya. Ya. Tapi bukan berarti cari yang cantik, cari yang berharta, cari yang keturunannya baik nggak boleh, enggak Bukan itu maknanya. Kalau ada agamanya bagus dan dia cantik. Ya. Kemudian orang bilang putih ya. Kemudian wah kan gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya kan? Boleh. Ya. Tapi utamakan dinnya agamanya. Ya. Ini yang eh, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.